Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud Rahmatullahi. alaih. Beliau menyebutkan di situ mengenai kelompok yang ketiga itu kelompok Lafdziyah mengenai Al-Qur'an. Sudah kami jelaskan Al-Qur'an makhluk Jahmiyah. Al-Qur'an itu kami gak ngatakan makhluk, gak ngatakan bukan makhluk. Siapa ini? Waqifah. Yang ketiga lafdiyah. Lafatku terhadap Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Nah, gayanya gitu. Lafatku terhadap Al-Qur'an itu makhluk atau bukan? Gayanya gitu. Itu kelompok lafdiyah, kelompok sesat juga. Paham ya? Karena apa? Karena dia ingin jebak nanti. Hati-hati ini. Kelompok lafdiyah ini ingin jebak. Jebak bagaimana? Nanti kalau antum ngomong Lafatku terhadap Al-Qur'an makhluk bukan? Makhluk ya padahal yang diinginkan lafadzku apa? Yang diinginkan lafadzku apa? Yang yang aku baca gitu loh. Masa yang aku baca makhluk? Nah, ujung-ujungnya gitu depan. Kita katakan apa? Dirinci. Kalau kelompok labia dirinci. Yang kamu inginkan dengan lafadz itu apa? Kemarin itu ya rinciannya ya. Kalau yang kamu inginkan lafadz itu adalah bacaanmu, bacaanmu, kiroahmu, nam suaramu, itu makhluk bukan suaranya? Makhluk. Tapi kalau yang antum inginkan dengan lafadz itu adalah yang kamu baca, yang kamu lantunkan kalamullah. Mahfum? Ayo kita lanjutkan. Hum yuridunal ijmal, mereka menginginkan global. Ini ya. Ini kan? Naam. Bi antakul labdi bil Quran makhluk atau taqul ghairu makhluk. Ini. Mereka itu inginnya global. Yaitu mengatakan apa? Lapatku terhadap Al-Qur'an itu makhluk atau mengatakan bukan makhluk. Ayo, fayadkhuluna min hadhil hilah, maka mereka masuk pada na barakallahu fikum tipu muslihat yang licik ini. Fala buddha an fasil maka yang seperti harus dirinci. Harus kamu rinci. Nah, litaqta alih at agar mereka terputus jalannya. Kalau antum rinci dia kaget deh. Paham ya? Kalau dirinci diam ini. Tapi kalau enggak antum rinci kamu dijebak nanti. Paham ya? Dijebak. Tapi rinci. Yang kamu inginkan lafaz apa? Nah, itu. Jangan ketakutan ya, antum rinci jangan ketakutan ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik rinciannya tadi. Walihada yaqulu ahli sunnah. Oleh karena ini Nam ahlu sunnah berkata as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Ini kaidah penting dihafal. As-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Kalau ngapal pantunnya ya juga masalah bagus lagi kalau ngapal pantunnya. Pantunnya siapa kemarin? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam nuniyahnya. Antum sudah hafal? Coba bismillah. Naam ahsan. Itu ya. Tapi kalau antum belum hafal ini kaidahnya. As-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara itu suara yang baca, berarti makhluk bukan? Makhluk. Adapun kalam yang dibaca itu kalamul bari, ya, kalamul khaliq, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan makhluk. Mafhum insyaallah? Naam. Ai al-malfudz bihi kalamullah yang dilafatkan dengan yang dibaca itu adalah ucapan Allah wa ammat wa ammal labdu wal ada fa huwa kalamul makhluq Adapun lafaz dan penyampaiannya itu adalah ucapan makhluk, sautuhu makhlukun, suaranya adalah makhluk, nutquhu makhlukun, pengucapannya adalah makhluk, walihada tahtaniful qiraatu wal aswat. Oleh karena ini berbeda-beda bacaan dan suara-suara. Antum sekarang kalau mendengar orang baca Al-Qur'an, semua suaranya sama enggak? Enggak sama. Ini beda si fulan mencontoh Sudais. Si fulan mencontoh suaranya Suraim. Paham ya? Nah, si fulan mencontoh Naam Alif misalkan. Si fulan mencontoh korek yang lain. Tapi yang mereka baca itu sama-sama apa kalamullah itu. Cuman beda suara, beda kiraah ini. Ada kiraah warsh, kiraah qalun, ya kiraah gitu biasanya ya. Ada kiraah apa lagi? Hamzah, ada kiraah apa lagi? Hah? Al-Kisai, ada kiraah apa lagi? Ibnu Katsir. Nah, ada kiraah-kiraah yang lain. Tapi yang mereka baca itu sama-sama kalamullah. Paham ya? Cuman suaranya berbeda-beda, kiraannya berbeda-beda. Mahfum insyaallah ya? Ini bagus sekali ini. Nah, kita lihat. Ba'duha hasanun wa ba'duha khairu hasanin. Sebagian mereka ada yang bacanya bagus, indah. Sebagian mereka ada yang bacaannya tidak bagus dan tidak indah. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin cara melantunkan. Nah, tapi yang memperindah, memperbagus biasanya ilmu tajwid. Jadi kalau antum sudah pernah mempelajari ilmu tajwid mengenai na'am barakallahu fikum ikhfa'nya, idghamnya, kemudian idharnya, qalqalahnya, paham ya? Itu nanti akan lebih memperindah. Nah, jadi kalau antum misalkan suatu ketika baca Al-Qur'an itu diiringi dengan ilmu tajwid tadi yang guna, dihunahkan yang panjang dipanjangkan, insyaallah bagus. Tapi kalau antum yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, yang guna di eh, idharkan misalkan. Wah, itu nanti akan apa? jembalian bacaannya. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Jadi terkadang seperti itu. Kita lihat di sini wa ba'dhuha jayyidun wa ba'dhuha khairu jayyid. Sebagiannya ada yang bagus bacaannya, ada yang tidak bagus. Fa hadza dalilun ala anna as-sauta makhluqun. Perbedaan seperti ini menunjukkan bahwasanya suara itu apa? Makhluk. Suara antum sekarang, Khalid, sama enggak dengan suara Talha? Enggak sama, tapi sama-sama suara gitu loh. Sama-sama suara. Paham ya? Ketika antum baca Al-Qur'an, Talha juga baca Al-Qur'an, yang dibaca itu kalamullah bukan? kalamullah. Tapi suaranya makhluk. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wal qurra'u yakhtalifun dan para pembaca pun apa berbeda-beda. Ba'dhum yu'tai sautan hasanan, sebagian mereka diberikan suara yang indah dan bagus. Terkadang kita sholat di belakangnya, masya Allah. Jadi seakan-akan ada angin sepoi-poi, paham ya? Paham ya? Jadi lantunannya subhanallah. Terkadang ada juga yang bacaannya itu bisa dikatakan

Kenapa penting? Karena tujuannya untuk memperindah suara tadi. Intinya kalau ketika antum baca Al-Qur'an itu jangan salah domir dan kata gantinya. Itu kesalahan yang fatal, kekeliruan yang fatal. Oleh karena itu para ulama untuk menanggapi bagaimana orang yang sholat di belakang imam yang bacanya salah-salah, mereka merinci. Salahnya dari si mana dulu? Kalau salahnya dari sisi tajwid, paham ya? Ikhfa, huna, iklab atau semisalnya itu terkadang tidak masalah. Tapi kalau salahnya sudah masalah domir kata ganti dibulak-balik diganti, itu fatal itu. Asalnya mencari imam yang lain. Paham ya? Misalkan na'am barakallahu fikum siratal ladzina an'amtu alaihim. Seharusnya seharusnya an'amta dia an'amtu. Keliru ya ini? Keliru, fatal. Artinya fatal nanti. Allahumma musta'an na'am barakallahu fikum perlu diperhatikan. Kita lihat. Wa ba'dhum yu'taduna dzalik sebagian mereka ada diberikan suara yang di bawah apa? Di bawah itu atau selain suara yang bagus. Amma kalamullah jalla wa ala fa innahu la budda an yakuna fi ghayatil kamal. Adapun ucapan Allah Subhanahu wa taala pasti dan harus nah berada pada puncak kesempurnaan. Wa makana yanbaghi dukhul fi hadza. Dan tidak selayaknya, tidak sepantasnya untuk ikut campur dalam masalah ini. Walakin humul ladina alja'u al-muslimin ila hadha syai'. Tapi mereka-mereka inilah yaitu orang-orang apa ahlu bidah wad dalal. Mereka-mereka inilah yang membawa, mengarahkan kaum muslimin untuk apa? menempuh cara yang seperti ini. Allah musta'an. Fala min kashfihi wa bayani. Kalau sudah dibikin oleh mereka seperti itu, maka harus kita membongkarnya dan menjelaskannya. Fahiya musibatun fil haqiqah. Padahal itu adalah musibah. Naam, Allah musta'an. Walaula annallaha qayyada lahal a'immata liyubayyinuha lal tabasa ala katsirin min nas hadal amr. Kalau seandainya Allah taala tidak membangkitkan para a'immah untuk menjelaskan kesesatan dan pemikiran mereka yang sesat, niscaya kebanyakan manusia akan tersamarkan terhadap perkara ini. Bayangkan, perkara ini enggak sembarangan sejak zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Bisa dikatakan ketika itu apa? Sangat parah sekali. Hingga rakyat sipil diharuskan mengucapkan Al-Qur'an makhluk bayangkan. Imam Ahmad hanya apa? pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap kokoh mengucapkan ucapan yang sangat apa? Yang sangat mulia. Al-Qur'an kalamullah ghairu yang ditambu, dipenjara hingga beliau pingsan disiksa tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Masya Allah. Naam. Kita selesaikan ya karena dikit lagi ya. Naam. madzahibuhum idan salatah. Madhab mereka berarti totalnya ada tiga. Al-awwal madhabul jahmiyah al-qailin bi khalqul Qur'an. Yang pertama madhabnya siapa? Jahmiyah yang mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Asani yang kedua, madhabul Waqifah, pendapat Waqifah mutawakifun. Aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk. Al-Qur'an itu kalamu atau makhluk? Kata dia, aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk. Nah, ini Waqifah ini, berbahaya. Yang ketiga, madhabul lafdziyah, madhab lafdziyah. Alladzina yaqulun yang mereka mengatakan lafzi bil Qur'an makhlukun atau makhluk. Lafadku terhadap Al-Quran itu makhluk atau bukan? Gayanya gitu. Tapi kelompok sesat juga. Allah mustahil. Fanaqulu maka kita katakan kepada mereka labudda minat tafsil. Harus dirinci. Fa in kuntum turidun al-talaffudha bis-saut fa hadha makhluqun. Kalau seandainya kalian inginkan dengan lafaz itu ada saut suara, maka makhluk. Suara itu makhluk bukan? Makhluk. Wa in kuntum turiduna al-malfudha bihi wal matluwa fa innahu kalamullahi khairu makhluqin jika kalian inginkan adalah yang dilafatkan, yang dibaca, maka yang dilafatkan dan yang dibaca itu adalah kalamullah bukan makhluk. Benar enggak ini? Benar. Sekarang kalau ada orang baca Al-Qur'an, yang dibaca oleh orang itu kalamullah atau bukan? Suara orang itu apa? Makhluk. Itu yang benar. Itu yang benar ya, jangan sampai terbalik ya. Naam. Kita lihat berikutnya wali hadza ja'a fil hadis. Oleh karena ini datang dalam hadis yang sahih, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum hiasilah Al-Quran, perindahlah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Maksudnya suara akan nampak indah manakala diiringi dengan apa? Na'am barakallahu fikum tajwid atau yang semisalnya. Fayutlabu minal qari' an yuhassina sautahu bil Qur'an. Maka diminta bagi seorang pembaca Al-Qur'an untuk memperindah suaranya dengan Al-Qur'an. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu as-sautul hasan bil Qur'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka dan kagum dengan suara yang indah ketika baca Al-Qur'an. Karena yastami'u ila Abi Musa al ashari radhiyallahu Dahulu beliau, na barakallahu fikum sering sekali minta diperdengarkan ha? bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Abu Musa al ashari Siapa namanya tadi? Abdullah bin Qais al Ashari. Beliau digelari dengan apa? Beliau sampai dapat julukan barakallahu fikum dan beliau mengatakan ketika itu beliau membaca Al-Qur'an mengatakan ala inni utitu apa? Mismaran min ini Ali Dawud. Bukan mismar ya. Kalau mismar lain lagi mismar paku. Tapi ini miz. Ya, jadi nah kalau pakai zai. Kalau antum pakai sin mismar itu nanti khawatirnya artinya paku. Om ya? Nah kalau fikum tapi mismar min ini Ali Dawud. Maksudnya apa? Nah, diberikan suara yang bagus. mismar itu sautun hasan. Jadi al-Imam Nah barakallahu fikum sahabiyun jalil Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau diberikan suara yang sangat indah dan bagus. Wa huwa yusalli bil yang saat itu beliau salat malam Allah a'tahu sautan hasanan. Dikarenakan Allah telah memberikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari suara yang indah. Fakana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatasamma'u lah yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na barakallahu fikum eh, senantiasa meminta Abu Musa untuk memperdengarkan Al-Qur'an untuknya. Wa amara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an yaqra' alaihi wa huwa yasma' dan juga Rasulullah memerintahkan Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu agar beliau membaca dan Rasulullah mendengar. Wa qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku senang dan aku ingin mendengar Al-Qur'an dari yang selainku. Fa qara'a alaihi surat suratin nisa, maka beliau pun membaca mulai dari awal surat An-Nisa, fa huwa sallallahu alaihi wasallam as-sawtal hasan bil Qur'an maka beliau sallallahu alaihi sangat mencintai suara yang bagus dalam ketika baca Al-Qur'an wasautul hasanu nikmatun minallahi azza wajal dan suara yang bagus itu adalah suara yang nah barakallahu fikum suara yang bagus itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adapun kita barakallahu fikum bisa dikatakan suaranya masih sedang-sedang saja kita-kita ini nah barakallahu fikum sengal sengol saja suaranya ya Nah, dalam artian seringnya muncul dari hidung, bukan antum ya. Kita sama aja. Sebagian kita masih suaranya dari hidung dan itu susah dihilangkan orang Indonesia. Nah, barakallahu fikum Allahumma musta'an sallallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.